Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmin Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Insyaallah taala tinggal sedikit lagi walaupun selesainya kapan wallahu alam. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas nanti kalau mau persiapan setelah ini insyaallah baca kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Al-Qawaidul Fiqhiyah Sa'di Sa Nah, barakallahu fikum enggak usah syarahnya tapi matanya. Matanya pun ada syarah beliau juga jadi pakai syarah beliau. Afan ya. Matanya plus syarah beliau. Jadi tipis kitabnya. Al-Qawaidul Fiqhiyah. Segini kurang lebihnya. Cetakan Saudi tentunya bagus. Paham ya? Cetakan Mesir juga banyak. Nah, tergantung milih yang mana, fotokopi pun enggak masalah. Yang penting kita tersebut insyaallah akan kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita gabungkan Eh, antara kaidah fikihnya dengan usulnya yaitu kitab enam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin eh, syarah Mandumah kaidah fikih wa Usulih itu. Mungkin pernah dengar ya. Eh, ada Mandumah kaidah fikih wa Usulih itu syarahnya beliau itu enggak terlalu tebal mungkin segini juga. Itu nanti langsung di dalamnya usul fikih dan juga kaidah fikihnya. Nah, itu yang akan kita baca insyaallah taala. Nah, kita hanya bisa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Qala al-muallif rahimahullah, al-Imam al-Mariti rahimahullah, thumma bayyana rahimahullah aqsam al-qiyas. Ini masih Syekh Ibnu Taimin. Faqala al-Imam al-Mariti rahimahullah, wal yu'tabar salasatan fil rasmi li'illatin adhifhu aw dalalah aw shabahin thumma thumma tabir ahwalah di sini akan menyebutkan jenis-jenis kias. Jadi kias itu enggak hanya satu jenis. Kias itu berbagai macam jenisnya. Nah, barakallahu fikum berbagai macam jenisnya. Kita lihat di sini apa saja, macam-macam nanti ada kias aulawi, ada kias ini dan itu. Nah, masuk dalam pembagian yang mana? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni rahimahullah, anal qiyasa yang qasimu ila salas daksam. Perhatikan baik-baik. Kias itu terbagi menjadi tiga macam. Pertama kias illah. Pertama namanya kias illah. Jadi kias sebabnya karena illah ada sesuatu yang memiliki apa? sebab yang jelas gitu loh. Kenapa kalau dikiaskan sebabnya karena ini? Kenapa nabi kok haram dikiaskan dengan khamr? Sebabnya karena memabukkan. Sudah kita lewati ya. Rukun kias ada berapa kemarin? Rukun kias empat apa itu? al asal al-fara', Al-illah al hukum Empat itu upayakan ada di dalam kias. Nah, kias illah masuk di dalamnya. enam empat rukun tersebut ada di dalamnya. Wa kiasul dalalah. kias dalalah ini enggak terang-terangan cuman ada lafadznya itu menunjukkan itu loh. Dengan lafadz itu menunjukkan bahwasanya kalau dikiaskan itu pas dan sama. Yang ketiga wa kiasus syabah. Ya, dikiaskan karena ada unsur keserupaan. Apa maksudnya? Yang pertama kias illah dikiaskan karena ada illahnya ada sebabnya. Nabit kenapa haram? Kalau melebihi tiga hari karena memabukkan. Sebabnya memabukkan ini akhirnya dikiaskan dengan khamr. Haram enggak? Haram kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap memabukkan itu adalah haram sedikit banyaknya. Terus bagaimana kalau minyak wangi pakai alkohol Ustaz? Itu kan sedikit alkoholnya. Nah, kita katakan sedikit atau banyaknya kita terus tenang karena enggak meneliti, enggak tahu. Tapi asalnya dihindari membeli minyak wangi yang non alkohol. Wangi yang non alkohol banyak sekali dijual. Jadi jangan tertarik dengan semprotkan kemudian langsung eh, gitu ya, langsung dingin bukan itunya. Kita berhati-hati alkoholnya itunya, alkoholnya. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dan banyaknya haram kecuali yang dikecualikan karena darurat seperti misalkan nah barakallahu fikum ritual pengobatan, eh, nah barakallahu fikum dibius atau yang semisalnya itu lain lagi urusannya. Yang jelas upayakan kita menghindar dari minyak wangi yang ada alkoholnya. Banyak kan minyak wangi non alkohol? Banyak sekali. Bibitnya pun juga banyak kan itu. Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Kemudian kalau kias kias dalalah tadi jenis yang kedua, itu lafadznya menunjukkan. Dengan penunjukan itu akhirnya bisa dikiaskan. Tapi kalau kias syabah itu dikiaskan karena ada unsur keserupaan. Paham ya? Kalau kias syabah itu Dikiaskan karena ada unsur keserupaan, karena sama-sama serupa kejadiannya atau mungkin serupa. Nah, barakallahu fikum. Naam, ritualnya atau semisalnya akan dikiaskan. Kita lihat penjabarannya. Wal qiyasu ikhtalafal ulama rahimahumullah fi muridi at-taqsim fi. Qiyas, para ulama berbeda pendapat mengenai nah barakallahu fikum penetapan pembagian tersebut. Faminhum man qassamahu ala ma masya alaihi al-muallif Sebagian mereka ada yang berpendapat sebagaimana yang para yang apa yang mu'alif berpendapat dengannya yaitu ada tiga. Wa minhum man qasamahu ala wajhin akhar. Ada juga di antara mereka yang membagi dengan pembagian yang lain. Faqala al-qiyasu naw'an. Ini pembagian yang lain perhatikan. Qiyas itu ada dua jenis. Ini pembagian yang lainnya menurut sebagian para ulama. Jaliyun wa khafiyun. Nah, jali itu kias yang nampak jelas gamblang, paham ya? Khafi itu kias yang yang tahu hanya beberapa orang saja, tersembunyi, nggak nampak secara terang-terangan. Wa tardun wa aksun. Ada kias yang sifatnya tardun wa aksun. Aksun itu kias yang dibalik. Paham ya? Maksudnya itu nah kalau seandainya kamu berbuat baik aja dapat pahala, eh? begitu pula kalau kamu berbuat jelek dapat dosa. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau kias tardun kias yang bisa dikatakan pasti atau jazm tapi nanti kita lihat contohnya kalau beliau sebutkan. Fal qiyasul al-jali, qiyas yang jali huwa al-wadih alladhi sabatat illatuhu bin nas ya kan? Qiyas jali itu qiyas yang wadih, yang gamblang, yang jelas, yang sebabnya ilahnya itu sudah ditetapkan dengan dalil. Paham maksudnya? Qiyas yang jali itu qiyas yang gamblang gitu, yang jelas. Nah, maksudnya sebab atau ilahnya itu sudah ditetapkan dengan dalil. Au bima la majala fi atau dengan sesuatu yang tidak ada pintu lagi untuk ragu di dalamnya. Paham ya? Tidak ada celah untuk ragu. Karena jelas gamblang. Kalau sesuatu yang jelas gamblang itu orang kan enggak ragu gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Wa misaluhu qaulun Nabi sallallahu contohnya, perhatikan baik-baik ya. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatana la jasnani dunas salis min ajli anna dzalika yuhzinuh. Perhatikan baik-baik ini. Jangan ada dua orang saling bisik-bisik ketika ada yang ketiganya. Paham ya? Dua orang Jangan bisik-bisik ketika ada yang ketiganya. Berarti tiga orang ya. Tiga orang yang dua orang itu jangan bisik-bisik. Kenapa kok dilarang? Karena min ajli anna dzalika yuzinuh. Karena dalam rangka perbuatan tersebut bisa membuat dia sedih. Jangan-jangan membicarakan ya enggak? Paham ya? Padahal dia enggak ngomong apa-apa, enggak bicarakan dia juga, cuman janganlah bisik-bisik di situ. Paham ya? Ini juga para ulama membawa mana kalau misalkan beda bahasa. Kalau beda bahasanya secara tidak langsung insyaallah dia enggak akan seudzon ya karena beda bahasa misalkan yang satu orang Indonesia, yang dua orang Arab. Ya, dia bisik-bisik dengan orang Arab misalkan. Tapi ilahnya bukan masalah beda bahasanya itu ya. Karena ada unsur kecurigaan itu loh. Nah, apalagi dia bisik-bisik kemudian melihat eh, oh ya, ngomong melihat lagi. Itu nanti ada kecurigaan gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, faqaluhu min ajli anadzalika dzalika yuzinuh. Maka ucapannya Ucapan Rasulullah bahwasanya perbuatan tersebut kenapa dilarang? Karena membuat dia sedih. Pihak yang ketiga tadi sedih. Hati al-illah, inilah sebabnya. Sebab larangan karena apa? Membuat Nah barakallahu fikum yang ketiga itu sedih. Sekarang berarti kalau enggak bisik-bisik ini terang-terangan itu si fulan tuh kurang ajar misalnya. Kedengaran suaranya, enggak bisik-bisik. Paham ya? Ini juga boleh enggak seperti ini? Enggak boleh juga karena ilahnya bukan masalah bisik-bisiknya itu, membikin dia sedihnya tadi loh. Cemas, paham ya? Nah, nanti khawatir dihukum atau yang semisalnya. Paham ya? Jadi permasalahan ini bukan masalah apa? Bukan masalah bisik-bisiknya ya, tapi membuat dia sedihnya tadi, membuat dia sedih atau berprasangka yang lain. Kita lihat hadhihi al-illah wa alaihi naqul, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan idza wujida ihzalul akh bi ghairi tanaji fa innahu na'am barakallahu fikum yasbutun nahi. Ini perhatikan kaidahnya ini apabila dijumpai kesedihan pada saudara tersebut tanpa harus berbisik-bisik, maka tetap ada larangannya. Walaupun nggak bisik-bisik tapi kok dia sedih gara-gara kita ngobrol tadi itu, maka ini masuk dalam larangan juga. Paham maksudnya ya? Nah, Berbeda kalau meroja'ah lain lagian itu. Kalau meroja'ah kan jelas kedengaran juga suaranya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illah. Dikarenakan Rasulullah itu telah menetapkan sebabnya gitu loh. Sebabnya kenapa kok dilarang? Karena membuat sedih, membuat cemas, membuat dia berprasangka yang lain. Fakahanahu kawal seakan-akan Rasulullah mengatakan kullu ma akhaka fahuwa haram. Itu seakan-akan. Seluruh perkara yang membuat saudaramu sedih itu adalah haram. Jadi upayakan kita menghindarinya. Naam. Wa hadza qiyasun jani, Ini adalah kias yang jali yang nampak yang gamblang. Wa amal qiyasul khafi kita ambil satu lagi. Ada pun kias yang khafi, yang enggak nampak, fahuwa dzul illah al khafiyah, yaitu kias yang memiliki sebab yang enggak nampak yang tersembunyi, khafiyah. Walihada yakhtaliful ulama rahimahumullah fi tahdidiha. Oleh karena ini, para ulama berbeda pendapat mengenai definisinya. Eh, definisi daripada kias yang khafi ini bagaimana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena tahdid itu Maknanya terkadang definisi ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalnya, contohnya. Qiyasur ruz 'alal bur fi subutir riba ini. Karena sudah kita lewati ya, ada barang-barang yang memang mengalami riba di situ. Ruz beras itu enggak dimasukkan beras di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut, kalau barang tambang dua, emas dan perak. Kalau biji-bijian, nah barakallahu fikum atau kalau buah, buah ada kurma dan apa? Atau kurma saja ya, kurma kalau biji-bijian bur sama syair. Kalau ya, yang lainnya milh itu garam. Enam itu. Enam itu mengalami riba. Nah, beras nggak ada kan? Nah, para ulama berbeda pendapat kalau beras bagaimana ya? Ada nggak riba di situ? Dua kilo beras jelek ditukar satu kilo beras yang bagus. Paham ya? Boleh atau enggak? Kalau yang enam ini kan enggak boleh. Yang enam itu selama selama jenisnya sama harus mislan mislannya dan biadin. Harus sama-sama emas 1 gram ditukar dengan 2 gram nggak boleh. Paham ya? Caranya yang 2 gram itu dijual dulu untuk beli emas 1 gram yang bagus. Hadisnya banyak sekali ya, kisah seorang sahabat waktu itu dia ingin menukar kurma. Jenis kurma yang jelek 2 sak ditukar kurma yang bagus 1 sak. Kata Rasulullah jangan. Nah, caranya itu yang 2 sak itu dijual dulu untuk membeli satu kurma satu sak yang kurma yang bagus. Berarti menunjukkan luasannya karena sama-sama kurma, sama-sama emas, itu upayakan kalau kita jual beli jangan kredit. Udah. Upayakan jangan kredit pakai emas emas karena emas ini ada ribanya. Terus bagaimana caranya? Kontan ya dan biadin mislan mislin. Nah, maksudnya seperti masalah mata uang. Barakallahu fikum. Mata uang itu misalkan 100 ribu, antum beli 105 ribu sudah riba. Harus 100 ribu dibeli 100 ribu. Antum nyoba aja, afan ya, nyoba aja suatu ketika antum pulang kampung, biasanya sebelum Idul Fitri kan banyak orang jual uang. Uang bagus itu, uang yang masih bagus keluar dari bank itu dijual sama mereka. Nah, itu coba antum ngomong, boleh enggak, Pak? Tukar 100 ribu dan 100 ribu, enggak mau dia. Nah, karena apa? Karena menjual. Nah, ini enggak boleh ini. 100 ribu kok dijual 105 ribu itu udah riba. Karena uang itu dikiaskan dengan apa? Dengan emas atau perak. Karena zaman dahulu mata uangnya apa? Dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Jadi harus mislan mislan. 100 ribu walaupun dah uwal-uwalan, tau uwal-uwalannya, sudah kusut gitu, ya mau enggak mau itu karena 100 ribu juga. Paham ya? Seperti itu para fikum. Jadi perlu diperhatikan. Naam. Nah, di sini para ulama kenapa kok memasukkan dalam kategori rumit karena enggak dijelaskan. Yang dijelaskan cuman bur, semacam gandum itu. Syair itu juga sejenis gandum cuman jenisnya antara bur dan syair itu kan berbeda. Nah, barakallahu fikum. Ada yang jenis bagus, jenis yang jelek. Tapi kalau rus itu kan beras. Atau bisa dikatakan nah beras ya, beras. Ewa. Ya, itu para ulama menganggap ini untuk masalah ribanya itu termasuk perkara yang tersembunyi. Karena enggak disebutkan di dalam hadis. Kita lihat, farus lam yanus alaihi nabi sallallahu Yang namanya beras itu Rasulullah enggak mengenaskan. Enggak mengenaskan, enggak menetapkan dengan dalil yang khusus gitu ya karena zaman waktu itu mungkin belum belum ada ya di daerah Arab sana berasnya. Nah, barakallahu fikum di Yaman saja. Kami pernah nanya orang Yaman itu, di sana itu <coughs> waktu kami masih di Damas itu kurang lebihnya masuknya beras sana sekitar 50 tahun. Sebelumnya itu enggak ada. Sebelumnya kan makanan khas sana kan roti. Roti eh, tepung apa tepung gandum, bur atau syair bikin roti. Ya nanti antum merasakan sendirilah kalau ke sana. Kalau berikan kemudahan ke sana antum merasakan bagaimana sana, tapi beras itu dulu enggak ada sana. Oleh karena itu mereka jarang sekali makan nasi itu ngambilnya gini, ngambilnya gini. Ngambilnya gini. Makannya pun bukan ngomong gini. Karena mereka belum terbiasa juga diantaranya antaranya alam ya. Nah, barakallahu fikum karena terbiasa makan roti. Roti khubus itu ya. Nah, barakallahu fikum. Cuman di sini sekarang Rasulullah enggak mengenaskan, enggak memberikan dalil khusus beras itu masuk riba. Fahal yuqasu 'alal bur? Apakah boleh beras itu dikiaskan pada bur? semacam gantung tadi itu li'annahu nah barakallahu fikum makilun mat'um karena dia bisa di eh, ditimbang dan juga bisa dikiloin dan juga bisa dirasakan dimakan juga aula yuqas atau enggak dikiaskan li'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Rasulullah telah menetapkan menentukan bahwasannya bukan beras tapi bur al-jawab fihi ihtimal perhatikan baik-baik ini jawabannya ada kemungkinan-kemungkinan ada kemungkinan boleh atau tidak? Walihada nusammi misla hadal qiyas qiyasan khafiyan. Karena jawabannya itu masih muhtamal, masih ada kemungkinan bisa atau tidak itu dinamakan kiasnya kias apa? Khafi. Kias yang samar. Kias yang enggak jelas itu kias yang samar. Wa amma qiyasut nam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah yang dua itu kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Intinya untuk masalah asnaf ribawiyah, maksudnya barang-barang riba tadi upayakan mislan mislinnya dan biyadin. Berbeda kalau beda jenisnya ya. Beda jenisnya lain lagi. Misalkan barakallahu fikum antum beli uang, beli emas dengan uang ya jelas enggak mungkin kan dinilai dengan gram, mungkin dengan harganya. Tapi kalau misalkan barakallahu fikum mata uang Indonesia apa namanya? rupiah dengan dolar itu enggak mungkin sama-sama. Tapi senilai 100 dolar enggak mungkin antum belinya 100 rupiah Paham ya? Tapi apa senilai dengan 100 dolar, kurang lebih berapa juta? Ya, berapa sekarang kurang lebih? 100 dolar berapa juta? Nah, apa? Sekitar 1 juta lebih ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kalau beda jenisnya ya harus seperti itu. Kalau sama jenisnya, uang dengan uang harus sama. Kalau uang enggak laku, uang misalkan ada uang 50 rupiah enggak laku itu, kita beli 5000 rupiah boleh enggak? Boleh karena sudah enggak laku yang di, yang dipermasalahkan ini masih laku, masih dipakai untuk transaksi jual beli harus sama-sama. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum, Nasallallahu alaihi wasallam. Fitunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.